Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Jalla fi dengan limpahan karunia-Nya, dengan cucuran rahmat-Nya, dengan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan bagian daripada rangkaian aktivitas ibadah mingguan kita melaksanakan salat Jumat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan atas jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam hendaklah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan umat Nabiur Rahmah Muhammad ibnu Abdullah kepada para tabi'in, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada ahlu baiti beliau, kepada para tabi'in dan tabi'in tabi'in serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyil muslimin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama rombongan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. wa kunu ma'as-sadiqin. Dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-21, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalaulah seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itulah yang terbaik bagi mereka. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sepakat setiap umat. Apapun bangsanya. Apapun warna kulitnya. Bahkan apapun agamanya. Seluruhnya sepakat tentang keutamaan jujur. Dan seluruhnya sepakat tentang tercelanya dusta. Apapun agamanya. Apapun bangsanya. Fitrah dasar manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Fitrah dasar umat manusia membenci yang namanya kedustaan. Dan itulah Islam. Datang mengajarkan manusia untuk memelihara fitrah yang suci ini. Agar mereka menjaga kejujuran sepanjang masa. Dan dengan kejujuran inilah tegak pilar-pilar urusan dunia. Dan dengannya pula tegak pilar-pilar urusan agama. Dalam muamalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke pasar. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Dan dia lihat ada tumpukan daripada kurma-kurma. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam gunung daripada kurma tersebut dan ternyata di bagian bawah terdapat kurma-kurma yang basah. Yang di atas indah, yang di atas baik, yang di bawah basah. Maka Rasul bertanya kepada pedagang tersebut, apa ini? Mahaza. Ya Rasulullah, sungguh kurma-kurma yang dibawa ini telah terkena hujan. Dan dia basah. Maka Nabi mengatakan, kenapa tidak kau letakkan di atas? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami, bukan daripada golongan kami. Subhanallah. Urusan dunia tegak dengan harta. Dengan muamalat setiap padanya ada kedustaan, Allah cabut keberkahan. Berkata Rasulullah SAW, Al-bayi'ani bil khiyar, ma'lam lam yatafarraqa. Fa'in bayyana wa saddaqa, burika fihima. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya jual beli berlaku padanya khiyar. Kebolehan dalam melangsungkan jual beli atau boleh dia batalkan jual beli malam yatafarraqa selama kedua-dua orang ini belum berpisah fa in bayyana wa saddaqa seandainya kedua-duanya menjelaskan akad dengan baik dan benar dan kedua-duanya jujur dalam akad transaksi tersebut burikalahuma Allah berikan kepada keduanya keberkahan dalam jual beli mereka subhanallah Andai kata fa'in katama, andai kata kedua-duanya menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat, alias berdusta, Allah cabut keberkahan daripada keduanya. Allah Akbar. Allah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Jujur pahit. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Mengkisahkan kepada kita seorang sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah. Ka'ab bin Malik. Dengan segala macam kejujurannya. Allah Akbar. Ketika terjadi peperangan tabuk. Rasulullah perintahkan semua sahabat untuk pergi berjihad. Kecuali yang punya uzur. Orang-orang munafik berbondong-bondong mencari uzur. Mencari-cari alasan agar tidak mengikuti peperangan. Dan perang tabuk adalah peperangan yang begitu masyhurnya dalam Islam. Peperangan ini menampakkan mana para pendusta, orang-orang munafik, dan mana orang-orang yang jujur. Allah Akbar. Rasulullah siapkan mereka berbekal, bersiap-siap. Dan Ka'ab bin Malik, Allah ta'ala ma sya'afa'al. Dia katakan, saya tidak pernah merasa lebih banyak harta kecuali pada perang tabuk. Saya siapkan dua unta untuk pergi dalam perang tabuk kaum muslimin bersiap-siap. Saya katakan gampanglah. Besok saya akan selesaikan semua persiapan saya. Saya akan mengejar Rasulullah. Kaum muslimin telah berangkat. Rasulullah bersama sahabat-sahabat berangkat. Berkata Kak bin Malik, ah belum jauh mereka pergi. Biarlah saya santai sejenak. Mungkin nanti saya akan kejar mereka dengan cepat. Sampai akhirnya Rasulullah telah pergi jauh. Dan mustahil dia mengejar Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dan dia lihat di Madinah tinggal orang-orang yang memang Allah berikan uzur. Orang-orang yang cacat, anak-anak, kaum wanita, dan orang-orang munafik. Dan sungguh dia begitu. Menyesal dengan tingkah lakunya. Memperlambat amal saleh. Dan dia dapati hanya dua orang mukmin yang sepertinya. Subhanallah. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bermusyawarah kepada keluarga-keluarganya Wahai kerabat-kerabatku, apa yang kukatakan kepada Rasulullah? Mereka mengatakan, ya Kaab, engkau orang saleh. Engkau tidak pernah berbuat dusta selama ini. Kali ini kau berdusta enggak ada masalah. Kau berikan kepada Nabi uzur segala macam alasanmu. Nanti Allah SWT akan ampunkan engkau dengan istighfar nabinya. Ketika itu Ka'ab bin Malik hampir-hampir berdusta. Tapi dia meyakini seandainya sekali ini aku berdusta, Allah akan beritahukan kepada nabinya, aku berdusta, habis diriku, had. Subhanallah. Saya tidak bayangkan apa nasib saya ketika Allah murka beritahukan kepada nabinya dan nabinya murka kepada saya. Allah Akbar. Nabi pun pulang. Berdatangan orang-orang munafik dengan segala macam kedustaan mereka. Subhanallah. Datanglah Ka'ab bin Malik. Rasulullah melihatnya dengan senyum marah. Kemudian dia bersimpu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Ya Ka'ab, ma khallafaka. Kenapa engkau tidak ikut berperang? Apa alasanmu? Ka'ab mengatakan, Ya Rasulullah, seandainya saya di hadapan selain engkau. Dari ahli dunia, raja-raja. Saya akan mampu keluar daripada kemarahannya. Lakot utitul jadal. Aku diberikan ilmu ahli dalam beretorika dan berdebat. Tapi ya Rasulullah, saya ada di hadapanmu. Seandainya sekarang saya mampu membuat engkau rida, saya keluar daripada kemarahanmu, akan datang masanya Allah beritahukan kepadamu, saya berdusta, habis hidup saya. Ya Rasulullah, tidak ada alasan saya. Bahkan saya telah siapkan kendaraan untuk berperang. Tidak ada alasan saya Rasulullah, tidak mengikuti anda dalam berperang. Kata Rasulullah, amma hadha faqad sadaq. Sungguh ini orang telah berkata jujur. Berkata Rasulullah, pergilah engkau. Tunggu keputusan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Turun perintah Allah agar Ka'ab bin Malik diboykot. Subhanallah. Diharamkan semua orang-orang beriman berbicara kepadanya. Allahu Akbar. Sehingga Ka'ab merasa asing di kota sendiri. Di Madinah. Dia mengatakan, Bumi merasa, bumi terasa aneh bagiku, asing bagiku. Dia jalan ke pasar-pasar, tidak seorang pun yang menegurnya. Dia berjual beli, tidak seorang pun yang berkata-kata kepadanya. Allahu Akbar. Sungguh ujian berat atas kejujurannya. Allahu Akbar. Dia datang ke rumah anak pamannya Abu Qatadah. Dia loncat dari atas. Subhanallah. Tembok agar bertemu Abu Qatadah. Kalau dia izin tidak akan diberikan masuk ke kebun Abu Qatadah. Tiba-tiba dia telah ada di belakang Abu Qatadah dan dia berkata, "Ya Abu Qatadah, Assalamu alayka." Abu Qatadah tidak jawab salamnya. Allahu Akbar. Dan dia menangis. Abu Qatadah, engkau orang yang paling kucintai daripada kerabat-kerabatmu. Tahukah engkau aku ini masih mencintai Allah dan Rasulnya? Dia menangis. Abu Qatadah diam tidak menjawab. Dia ulangi berkali-kali. Abu Qatadah hanya mengatakan Allahu a'lam, dia pun keluar. Allahu Akbar. Kebun dalam keadaan menangis, sedih hatinya. Dampak daripada kejujuran yang berat, wallahi. Subhanallah. Ketika dia datang berjalan kemana-mana. Ya. Ketika itu datang seorang utusan dari Syam. Membawa surat daripada Raja Ghassan. Dia baca surat tersebut. Apa isinya? Wahai Ka'ab, kami dengar engkau telah disepelekan oleh Muhammad. Kalian, yakni kamu telah, yakni tidak dihiraukan oleh mereka. Ilhaq bina nuwasik. Tinggalkan negerimu Madinah. Berangkat pergi ke kami, kami akan berikan kepadamu jabatan, kekuasaan. Allahu Akbar. Raja Ghassan adalah Raja Nasrani, kafir. Dia melihat ada peluang untuk memurtadkan Ka'ab bin Malik dia kirim utusan membawa surat. Allahu Akbar. Bagaimana kalaulah itu kita ibadah Allah? Semua orang memusuhi kita. Datang orang Nasrani menyampaikan kepada kita surat ini dari raja, engkau akan dimuliakan, engkau akan dihormati. Pergilah berangkat ke sana. Apa kata Ka'ab dan ini pun bagian daripada fitnah. Dia robek surat tersebut. Subhanallah. Hari ke-40 datang seorang memberikan kepada Ka'ab perintah baru. Wahai Ka'ab, Sungguh Rasulullah merintahkan agar istrimu meninggalkanmu. Kaab bertanya, istriku? Ya. Kalaulah sebelumnya dia masih berbicara kepada istrinya. Walaupun semua dunia dia bungkam kepadanya. Kali ini tidak. Istrinya pun harus meninggalkannya. Utaliquha amada af'al. Apa yang harus saya lakukan? Saya ceraikan dia? Kata utusan tersebut, tidak. Kau suruh dia pulang ke rumah orang tuanya sampai datang keputusan Allah. 50 hari ibadah Allah berjalan pembaikatan umum. Sehingga ketika itu bumi menjadi sempit bagi Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Turunlah ketika itu wahyu dari langit ketujuh. Tepat pada malam ke-50. Subhanallah. Menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Allahu Akbar. Ketika Ka'ab sedang berada di atas rumahnya sholat fajar. Dan rumahnya jauh di kiblatain. Ya. Dari masjid Nabi SAW. Ketika dia selepas sholat, dia mendengar seruan yang lantang dari atas gunung. Ya Kaab, absyir. Kaab, bergembiralah. Dia yakin Allah telah menerima taubatnya. Seketika dia sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun datang ke masjid Nabi. Semua kaum muslimin mengeluh-elukannya. Subhanallah. Ketika itu mereka mengatakan, Wahai Kaab, bergembiralah engkau. Bahkan Rasulullah tersenyum. Begitu indahnya wajah Rasulullah tersenyum. Dan dia berkata kepada Kaab, Ya Kaab, Inilah subhanallah hari yang paling baik semenjak engkau dikeluarkan daripada rahim ibumu. Berkata Ka'ab, "Ya Rasulullah, sejak saat ini saya berjanji semoga Allah menjaga sampai kemudian hari saya tidak akan pernah berdusta." Allahu Akbar. Ini buah daripada kejujuran ibadah Allah. Suatu ketika Abu Qadir Al-Jilani rahimahullah tabaraka taala dia berangkat meninggalkan Makkah menuju Subhanallah. Kota Irak. Dia ingin belajar agama. Berkata ke Abu Qadir Jilani rahimahullah. Sejak kecil saya telah berjanji dalam diri saya tidak berdusta selama-lamanya. Ketika saya akan berangkat, ibu saya berikan kepada saya 40 dinar. Satu dinar sama dengan 4 gram emas murni. Kalikan dengan 40. Sebagai bekal untuk dia menimba ilmu. Berangkatlah Abdul Qadir Jilani dengan membawa emas ini 40 dinar. Dan ibunya berkata, "Wahai Ka'ab, jangan pernah engkau berusaha dalam hidupmu. Berkata-katalah jujur. Berbuatlah jujur. Ini harus kau janji kepada saya." Dia katakan, eh, yakni wahai Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir, jangan pernah berdusta sekalipun dalam hidupmu." Dia berkata, "Saya akan penuh wahai ibunda." Dia pun pergi berangkat membawa 40 dinar dengan kafilah rombongan orang-orang yang berangkat ke Irak ketika Irak menjadi negeri Islam yang padanya sumber pengetahuan bukan sebagaimana nasib negeri Irak yang sekarang terombang-ambing subhanallah kekacauan di mana-mana yang dahulu kala di sana telah pernah tegak dinasti terbesar dinasti Bani Abbas tatkala mereka menjunjung Islam di tengah jalan ketika mereka sampai di tempat namanya Hamadan Datanglah para perampok. Mereka berbondong-bondong mengejar kafilah ini dan menangkap seluruh orang-orang dalam kafilah. Subhanallah. Termasuklah diantaranya Abdul Qadir Jilani. Mereka masing-masing bertanya apa yang kau bawa. Dan mereka ambil semua. Tatkala tiba giliran Abdul Qadir Jilani. Rahimahullah. Berkata salah seorang penyamun perampok ini. Wahai kamu anak muda. Apa yang kau bawa? Dia katakan, saya bawa uang 40 dinar. Jumlah yang besar. Ah, engkau ini main-main. Dan dia pun ditinggalkan. Kemudian datang yang lain. Berapa kau bawa? Dia katakan 40 dinar. Mereka menganggap dia bergurau. Akhirnya dia dibawa kepada kepada pemimpin mereka. Dan dia tunjukkan memang 40 dinar yang dia bawa. Pemimpin mereka takjub dan berkata, wahai anak muda. Apa yang membuat engkau jujur seperti ini? Dia katakan demi Allah, saya sejak kecil berjanji untuk jujur dan saya berjanji menjaga amanah ibu saya karena saya takut dianggap ibu saya berkhianat tatkala saya berdusta. Untuk menjaga amanah ini saya pun berkata jujur. Allah Akbar. Apa yang terjadi ibadah Allah? Berkata kepala perampok ini. Allah Akbar. Subhanallah. Engkau tetap berkata jujur Karena kau takut berkhianat kepada ibumu. Sementara aku terus menerus merampok melakukan kejahatan. Tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku permaklumkan sejak saat ini. Aku bertawabat kembali kepada Allah SWT. Maka dibebaskan seluruh tawanan. Bahkan seluruh daripada kelompok perampok-perampok ini. Bertawabat kepada Allah SWT. Dengan kejujuran. Barakallahu alaikum fil Quran al-azim. Wa nafa'ni wa iyaq mimma fih minal ayat وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله بركات ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وكم قد أزيلت بالكذب min dualin wa mamalik. Sungguh, berapa banyak negeri-negeri, kerajaan-kerajaan hancur, kekuasaan-kekuasaan runtuh, disebabkan karena tindakan tipu menipu. Karena dusta. Beliau mengatakan, wa kam qad uzilat bil kadhimi min dualin. Berapa banyak negeri-negeri, bangsa-bangsa hancur disebabkan karena dusta wa mamalik kerajaan-kerajaan wa kharibat bihi min bilad negeri-negeri hancur lebur wastulibat bihi min ni'am semua nikmat yang ditumpahkan pada negeri tersebut tercabut disebabkan kedustaan anak negeri tersebut anak bangsa tersebut wa ta'attalat bihi min ma'ayish Berabanya segala macam sumber penghidupan manusia hancur disebabkan karena kedustaan. Wa fasadat bihi masalih. Segala macam kemaslahatan rusak disebabkan dusta. Wa ghurisat bihi adawat. Alangkah banyaknya permusuhan berkembang subur disebabkan karena kedustaan. Wa quti'at bihi mawaddat Segala macam kecintaan terputus gara-gara kedustaan. Waftaqara bihil ghani. Berapa banyak orang-orang kaya menjadi miskin disebabkan karena kedustaan. Wa dhulla bihi aziz. Wa bi aziz. Berapa banyak orang-orang mulia menjadi hina dina gara-gara kedustaan. Sungguh. Ini mengajarkan kepada kita. Pilar-pilar keberuntungan suatu bangsa tatkala semua anak negeri tersebut menjunjung nilai-nilai kejujuran di mana-mana akan hancur suatu bangsa tatkala anak negeri tersebut menjunjung tinggi kedustaan di mana-mana fala haula wala quwata illa billah bahkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah innallaha la yansuru daulatal adilata wa in kanat kafirah sungguh Allah akan membantu memberikan kejayaan kepada negeri-negeri yang adil meskipun mereka adalah negeri-negeri kafir wala yansur ad-daulata adh-dhalimata wa in kanat mu'minah dan Allah tidak akan tolong, tidak berikan kejayaan, keberuntungan kepada suatu negeri yang tegak dengan kezaliman. Meskipun negeri tersebut didominasi oleh orang-orang Islam. Ibadah Allah. Pelajaran berharga daripada pekatan para ulama. Andai kata kita ingin menjadikan negeri kita. Negeri yang begitu kuatnya dalam segala hal. Negeri yang maju sebagaimana pendahulu kita. Wallahi negeri kita dahulu kalah. Subhanallah kerajaan sampai kemana-mana. maka hendaklah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam semua lini kehidupan kita. Wassallu ala nabikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم